Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 Ini kebangan bahaya. Nina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, eh, tunggu, Mira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampung. Eh, ini kuat. Konyol kuat. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, Ulan dari bawah lari Mak Rompang. Huh, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyang ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar Seri yang ke-12 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara Elias sebagai Kiwista Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi Margaret sebagai Andita Nario sebagai Kisabrang Tata sebagai Akipatok Dan pembawa cerita Neni Sumardi rekaman Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara mulai turun dari Gunung Raya dengan menunggang harimau putih, sehingga pemuda gagah itu tampak angker. Ketika melalui dusun Gumbak, Batara bertemu dengan Gandini yang sedang hamil besar. Bahkan Batara bertemu dengan Jatu yang sedang tersesat di hutan kumbang. Lalu Batara menolong Jatu keluar dari hutan yang lebat itu. Bahkan sepeninggal Jatu, Batara mencoba mencari rumah di tengah hutan tersebut seperti yang dikatakan oleh Jatu padanya. Akhirnya, Batara bertemu dengan sebuah rumah besar dan indah. Namun Batara tidak tahu bahwa rumah itu adalah rumah milik Mak Rompang. Ketika Batara sampai di kampung halamannya, Batara menjadi heran karena banyak sudah perubahan terjadi di desa itu. Perubahan yang membuat penduduk desa merasa takut. Ada apa sebenarnya Kiwista? Keadaan di desa ini sudah banyak berubah, Batara. Jangan kamu cari penyakit. Perubahan apa yang telah dilakukan Kisabrang di sini, Krista? Banyak, banyak sekali. Terutama penduduk desa hidup dalam ketakutan. Kalau begitu, aku merasa harus membunuh laki-laki bajingan itu. Ah, jangan, Batara. Berbahaya. Kiwista, apakah Kiwista lupa bahwa aku ini adalah komandan pasukan di desa ini? Apakah Kiwista lupa bahwa aku adalah seorang perwira kerajaan Dharma Seraya? Aku bisa mempergunakan kekuasaanku itu untuk menghukum Kisabrang. Itu yang aku bilang jangan, Batara. Karena akhirnya kau akan menderita. Karena bahaya yang akan timbul dari tindakanmu itu. Tolong, tolong katakan bahaya apa yang akan timbul. Kau tahu bahwa seluruh prajurit di desa ini adalah prajurit yang sudah tidak peduli lagi siapa dirimu. Siapa Gandini? Mereka kini sangat setia pada Kisabrang. Kenapa begitu? Karena Kisabrang memberikan upaya yang sangat besar kepada mereka setiap bulan. Sedangkan prajurit-prajurit yang masih setia pada Kirekso atau pada dirimu maka mereka ditangkap dan dipenjarakan di kota raja dengan tuduhan mata-mata Singasari. Jadi, kalau kau mencoba untuk menghukum Kisabrang, maka kau akan menghadapi ratusan prajurit yang siap membela Kisabrang. Bahkan kau akan menghadapi prajurit-prajurit kerajaan Dharma Hah? Kenapa bisa begitu? Karena Kisabrang sudah melaporkan kepada kerajaan bahwa kau adalah seorang perwira kerajaan yang berkhianat bahkan melarikan diri di waktu desa ini diserbu oleh Singosari. Dan apakah kerajaan percaya laporan itu ke Wista? Sebenarnya tidak, Batara. Sehingga kerajaan mengirimkan beberapa perwira kemari. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Kisabrang itu terbukti. Karena kau memang tidak berada di desa ini. Bahkan kematian Ki Rakso pun dikatakan karena pengkhianatanmu. Ah, kurang ajar. Jadi, kerajaan percaya bahwa kau adalah pengkhianat. Ah, Bahkan di sini juga banyak mata-mata Singosari berkeliaran. Bahkan mata-mata Singosari itu tampaknya mendapat perlindungan dari kisah perang. Oh, ah, Gusti, jadi apa sekarang desaku ini? Ah, Batara, menyingkirlah, menyingkirlah sebelum bahaya datang. Terima kasih atas keterangan Kiwista. Ke kemari. Apa yang kau lihat di dunia sana, anakku? Kang Batara sekarang menunggang harimau putih. Hmm, hebat ya. Tampaknya harimau itu tunduk pada Kang Batara. Ilmu pemuda itu makin hari makin bertambah maju saja. Sampai-sampai seekor harimau putih tunduk padanya. Rama, hmm. apakah Rama tahu dari mana Kang Batara mendapatkan harimau itu? Kenapa tidak kau saja yang mencoba? dari mana Batara mendapatkan harimau itu. Baik, Rama. Aku akan melakukan semedi sebentar. Sudah tahu? Ah, aku sudah melihat di dalam semediku, Rama. Bahwa harimau putih itu adalah piaraan Kimujur, guru Kang Batara. Hmm. Punya binatang piaraan juga pendekar tua itu. Iya, rupanya di dunia sana hari sedang malam Rama. Ada orang menyalakan obor berjalan di jalan yang sepi. Tapi lihatlah pendekar muda itu. Dia berjalan tanpa memakai penerangan. Siapa Rama? Batara. Oh iya? Ah, bahkan dia menuju rumah Kisabrang. Batara sedang bermain dengan bahaya Andita. Karena dia sudah tahu bahwa datang ke rumah Kisabram sama juga mendatangi bahaya. Biasanya Kang Batara akan bisa mengatasinya, Rama. Semoga saja. Iya,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 sepi. Tidak ada yang melihatku berdiri di halaman rumah Kisabrang ini. Bahkan menjaga rekor rumah ini pun tidak ada. Sehingga aku dengan mudah melompati pagar rumah ini. Aku akan berpura-pura datang sebagai tamu. Bila tiba-tiba Kisabrang muncul, maka seketika itu juga akan kusergap dia. Siapa? Aku, utusan dari kota raja. Tunggu. Belum juga pintu ini dibukakan. Bukakan pintu ini, Kisabrang. Tunggulah sebentar. Tunggulah di tengah halaman rumah. Ya. Aku disuruh tunggu di halaman rumah. Apa maksudnya? Apakah sekarang cara dia menyambut tamu seperti ini? Tapi baiklah, akan aku ikuti kemauan dia. Karena dia tidak akan bisa lolos dari sergapanku. Hmm. Halaman rumah yang luas. Kisabrang betul-betul sedang mendirikan sebuah istana untuk kekuasaannya. Hei, kenapa tiba-tiba di sekeliling halaman rumah ini obor-obor menyala? Hah? Banyak orang berdiri di sekeliling halaman ini. Mereka memegang obor dan Oh, mereka menghunus senjata-senjata mereka padaku. Celaka, aku terkepung. <laughs> Akhirnya pengkhianat datang juga menyerahkan diri padaku, ha? <laughs> Apa maksudmu, Kisabrang? <laughs> Et, Jangan terlampau dekat denganku, Batara. Kau maju selangkah lagi, maka nyawamu seketika akan melayang. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Hah? Kenapa kau bilang aku mengkhianat? Berkhianat pada siapakah aku? <laughs> Nanti, nanti kau terangkan pada yang mulia Baginda Maharaja Berhala. Tapi kini kau menjadi tawananku. Eh, tete, jangan maju kataku. Lihatlah, Sekelilingmu para prajuritku sudah siap melepaskan senjata-senjata mereka padamu. Sedangkan di atas atap rumahku, barisan panah sudah pula siap melepaskan anak-anak panah mereka pada tubuhmu. Nah, apakah kau tidak sayang pada nyawamu, Batara? Ha? Rupanya aku dijebak. Di sekelilingku adalah pasukan tombak. Sedangkan di atas atap sana adalah barisan panah. Mereka pasti berjumlah lebih dari 50 orang. Kalau aku lawan, maka perlawananku sia-sia. Sama saja aku mengantarkan nyawa. <laughs> Bagaimana? Sudah kau perhatikan sekelilingmu Batara? Namaku sudah sangat buruk di mata Sri Baginda Maharaja. Lebih baik aku mati daripada hidup dengan nama yang sudah tercemar seperti ini. Tapi diri... <laughs> Sayang ya, pertemuan kita kali ini tidak menyenangkan bagimu. Tapi ingat, pertemuan ini juga sebenarnya tidak menyenangkan bagiku. Ya! Oh, Aku, aku, aku dijebak oleh mereka. Aku dijala. Aku dibuat seperti ikan. Kau memang tidak mengindahkan peringatanku, Batara. Kau berusaha menyerang aku. Dan maaf, terpaksa aku menangkapmu seperti ini. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan. Kau tidak akan bisa lepas dari dalam jala itu, Batara. Kalau tidak seizin aku, karena jala itu terbuat dari kawat-kawat besi yang sangat kuat. Ayo, bawa dia ke dalam penjara desa. Hei, tunggu, tunggu dulu. Bukankah kamu bernama si Abun? Dan kau bernama Giri? Sedangkan kau Laksina, kau Doro. Kenapa kalian lupa bahwa aku adalah komandan kalian di dalam keruk mentilin ini? Seret terus pengkhianat itu. Ingat, ingat. Kalau kalian memenjarakan aku, sama juga kalian menentang kerajaan. Karena aku adalah perwira kerajaan. Kini aku perintahkan kepada kalian Lepaskan aku. Pulihkan oceh dia. Ayo, jangan ragu-ragu kalian. Ingat, aku adalah komandan kalian. Kalau kalian tidak mau menyeretnya ke dalam penjara, maka kalian yang aku akan tangkap dan kalian akan menerima hukuman gantung. Ayo, Tunggu, tunggu. Aku bukan pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. <laughs> Batara, Batara, ternyata pertemuan kita tidak membahagiakanmu. <laughs>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 Betul juga apa yang dikatakan Ki Wista. Desa ini sudah menjadi tempat yang berbahaya bagiku. Karena semua orang-orang desa ini sudah tidak memperdulikan aku lagi. Kini aku harus bisa meloloskan diri dari dalam penjara ini. Tapi aku belum tahu caranya. Sedangkan penjagaan di sekitar tempat ini sangat kuat. <laughs> Apa kabar? Kurang ajar. Mau apa lagi perang ini datang padaku? Apakah dia mau mengejekku? Eh, hey, kamu dengar aku bicara. Bicaralah. Apa yang mau kamu bicarakan? Tampaknya kau tidak suka aku penjarakan seperti ini, ha? Kaulah sebenarnya yang cocok di dalam penjara ini, bukan aku. Karena pengkhianat yang sesungguhnya adalah kamu, bangsa tua. Kamulah mata-mata Singasari. Kamulah yang telah menjual negara ini untuk kepentingan dirimu sendiri. Sudah puas kamu bicara, ha? Sudah. Kalau belum, bicaralah. Aku dengarkan. Aku tidak perlu bicara banyak dengan orang seperti kamu. <laughs> bagus, bagus. Aku datang tengah malam ini kepadamu hanya untuk mengatakan bahwa besok pagi ketika fajar menyingsing kau akan dihukum gantung. Kurang ajar. Nah, sekarang orang-orangku sudah mempersiapkan tiang gantungannya. Sedangkan sebagian yang lain pergi memberitahukan penduduk desa supaya menyaksikan hukuman gantung itu di alun-alun desa. Kalau kau mau menggantung aku, silakan. Tidak usah kau undang seluruh penduduk menyaksikannya. <laughs> Justru seluruh penduduk desa harus menyaksikan hukuman gantung terhadapmu itu supaya mereka mempunyai pelajaran bahwa setiap pengkhianat terhadap negara akan mati di liang kantungan. Kaulah sebenarnya pengkhianat itu Kisabrang, bukan aku. <laughs> ah, masih bisa kau mengoceh tidak karuan Batara. Nah, nikmatilah saat-saat terakhirmu menjelang fajar. Bajingan. Betul-betul licik manusia itu. aku merasakan bahwa Aki Patok mau bicara padaku. Aki Patok, apakah Aki mau bicara denganku? Uh, iya, Batara. Karena kau sedang dalam kesulitan. Aku memang dalam kesulitan, Aki Patok. Menjelang fajar nanti, aku akan dihukum gantung oleh Kisabra. Kau harus mantapkan hatimu. Seorang pendekar tidak boleh menyerah, Batara. Contohlah almarhum Ki Iya, Ki Patok. Aku memang tidak merasa gentar sedikit pun. Bagus, bagus. Nah, bersiap-siaplah. Sebentar lagi aku akan datang menolongmu. Aki Patok akan menolongku. Apa yang akan dikerjakan Aki Patok? Batara masih duduk bersemedi. Pemuda itu sedang mencoba menenangkan dirinya. Sedangkan di dekat penjara tempat Batara dikurung, seekor harimau putih yang besar dan garang berjalan perlahan-lahan. Harimau itu tidak lain adalah harimau tunggangan Batara yang bernama Aki Patok. Harimau itu mengintai seorang pengawal yang menjaga Batara. Harimau itu mengintai, persis seperti seekor kucing mengintai tikus yang sebentar lagi akan diterkamnya. Lalu dalam seketika, tubuh Aki Patok melayang cepat. Dan tidak lama, seorang pengawal jatuh terkapar bermandikan darah. Ketika pengawal yang lain melihat kejadian itu, dengan cepat ia mencabut pedangnya. Lalu pedang itu siap menyambar kepala harimau putih. Namun harimau putih tiba-tiba berdiri dengan dua kaki belakangnya Sedangkan kaki depannya menampar muka pengawal itu. Dan tidak ayah lagi, muka pengawal itu robek dan menyemburkan darah segar. Malam masih tampak sunyi, sedangkan tujuh orang pengawal sudah jatuh pingsan tanpa menimbulkan suara, diserang aki patok. Kini harimau putih itu berkeliling-keliling penjara sambil menggeser-geserkan tubuhnya. Aki Patok telah melumpuhkan seluruh penjaga penjara ini. Kini giliranku harus keluar dari sini. Ya. Oh, keras sekali jeruji-jeruji besi ini. Oh, oh, keras betul. Aduh. Keras betul. Tidak akan bisa. Hah? Andita? Kang Batara diam sajalah. Aku akan mencoba membuka pintu penjara ini. Apakah kau bisa? Rasanya bisa. Hit! Kang Batara, pintunya sudah terbuka. Keluarlah. Wah, ilmumu aneh, Andita. Ilmu yang belum pernah aku lihat selama ini. <laughs> Cuma ilmu orang-orang bunian, Kang. Maaf, aku harus cepat kembali. Sebelum Rama bangun dari tidurnya. Andita sudah pergi. Sedangkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Batara, cepatlah sebelum penjaga yang lain tahu kalau kau sudah bebas. Aki Patok tampaknya menyuruhku naik ke atas punggungnya. Baik Aki Patok, aku akan segera naik ke atas punggung Aki. Hup, ah!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 Sedangkan desau angin terdengar membelah udara malam yang sebentar lagi akan berganti dengan pagi. nah pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.